Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa dimanapun Anda senang sekali Bisa ketemu lagi bersama saya Lili Rahmawati dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia Yang hari ini sekalipun di daerah khusus Ibu Kota Jakarta Sedang eh, dilanda gemericik hujan Mudah-mudahan tidak membuat kita sulit untuk selalu beriman kepada Allah Dan mendekatkan diri kepada Allah Dan juga selalu bersyukur atas nikmat dan karunianya Salawat juga salam selalu kita curahkan karibaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat juga insya Allah kita umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau. Nah pemirsa di dimanapun Anda hari ini Hikmah Pagi kita akan membahas tentang masalah Islam, hukum dan kesejahteraan dan sudah hadir bersama kita di sini narasumber Bapak Profesor Dr. Haji Dedi Ismatullah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya, ya. Alhamdulillah. Ini menarik sekali kajian kita sangat up to date dan mudah-mudahan ini bisa disimak banyak orang kaum muslimin pada umumnya. Nah pemirsa sebentar lagi kita akan jelang waktu azan subuh untuk daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya dan juga silakan Anda bersiap-siap untuk melakukan ibadah sholat subuh dan juga kami selalu bisa menerima interaksi Anda untuk bisa berkomunikasi bersama narasumber kita hari ini seputar masalah Islam, hukum dan kesejahteraan tentunya di layan telepon 574 5741435 eh, atau juga Anda ke 0215741501. Nah, pemirsa langsung kita dialog dengan narasumber kita Bapak Profesor ini mungkin sangat uh, up to date masalah kita karena setiap doa selalu kita memanjatkan doa sabu jagat ya Prof ya. ya, ya. Sejahtera hidup dunia dan akhirat ya. atau mungkin yang lebih umumnya lebih bahagia kehidupan dunia dan akhirat. Tetapi kok kebanyakan di antara kita atau kaum muslimin merasa seolah-olah berantakan masih hidup ini. Ini apa sebabnya? Apakah memang karena kita belum betul-betul bisa merasakan kesejahteraan itu atau bagaimana? Dan Islam bagaimana memberikan konsep tentang kesejahteraan? Ya, Islam itu di apa di dijabarkan, diimplementasikan selalu hmm. ketika seseorang permohonannya berdoa kepada Allah. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Hmm. Ini adalah merupakan harapan detak atau kehendak seorang muslim hmm. bahwa dia itu ingin hidup di dunia yang bahagia dan menuju kepada sistem kehidupan akhirat hmm. yang bahagia. Yeah. Sedangkan di dalam dua sistem itu eh, Allah mengatakan waman aroda dunia Pa'alai bil ilmi hmm. waman aroda al akhirata pa'alai bil ilmi baik prof sayang sekali ya. kita jeda dulu nah, baik, baik, <laughs> baik. sangat tanggung kita sudah ma eh, ya. eh, masuk waktunya untuk uh, sholat subuh khusus untuk anda yang berada di daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya kami akan kembali selesai azan berikut ini Baik, pemirsa kembali bersama kami dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia yang hari ini kita membahas tentang masalah Islam, hukum dan kesejahteraan bersama Bapak Profesor Dr. Haji Gedi Ismatullah. Dan eh, sebelum kita lanjutkan dialog, Anda juga kami undang untuk bisa berpartisipasi di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta dan Anda di luar Jakarta ke 0215743478. Dan tentunya supaya semakin berkah perjumpaan ini, marilah sama-sama kita ikuti pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an berikut ini. Ya Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan nama Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Dan yang menyombongkan diri terhadapnya Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit Dan tidak pula mereka masuk ke dalam syurga Hingga unta masuk ke dalam lubang jarum Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka selimut dari api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya mereka itulah penghuni-penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. dalam Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia bersama Bapak Profesor Dr. Haji Dede Ismatullah yang kita membahas tentang masalah Islam, hukum dan kesejahteraan dan kami undang Anda lagi di line telepon 5743476 atau juga 021 57434778. Profesor tadi sudah disampaikan bahwa memang Islam sudah jauh memberikan konsepnya apalagi dalam doa satu jagat yang selalu kita panjatkan bahwa di sana ada harapan bahwa dunia hasanah fil akhirat hasanah tetapi uh, realitanya kok kita belum bisa merasakan kesejahteraan itu. Sementara kita berangkat dari judul Islam Hukum dan Kesejahteraan. Ini ada korelasi apa antara hukum dan kesejahteraan? Apakah hukum bisa membawa uh, hidup kita umat Islam pada khususnya ke arah kesejahteraan? Ini bagaimana? Silakan. Iya. Uh, hukum itu sebetulnya bisa melahirkan kesejahteraan. Hmm. Ketika seluruh dunia di dunia, bangsa-bangsa di dunia, hmm. uh, apakah Eh, bagaimana sih mewujudkan kesejahteraan itu mereka selalu berpolemik. Hmm. Apakah politik dulu, hmm. ekonomi, hmm. ataukah hukum dulu? Uh, sampai seluruh dunia berbicara itu bagaimana negara Amerika, kemudian Prancis, Inggris, kemudian juga negara-negara under development mm. di antara negara-negara Asia. Kalau kita lihat bahwa kesejahteraan itu bisa dibangun dengan law enforcement, yeah. penegakan hukum. mm ujung daripada penegakan hukum itu adalah keadilan. Hmm. Sehingga kita melihat terutama bagi para hakim hmm. yang ada di negara-negara baik negara maju maupun negara yang sedang membangun hmm. kaitannya dengan persoalan uh, memahami terhadap misi hukum, hmm. misi hukum. Hukum itu jangan dimanai dengan hal yang tekstual saja. Hmm. Apa yang tertulis dalam perundang-undangan. ya. Bahwa hukum itu adalah menggandung yang disebut dengan uh, looping law, hukum yang berkembang di masyarakat. Mm -hmm. Sehingga dengan namanya tekstual, kita melihat di dalam implementasi ada orang yang seorang nenek ini yang mengambil tiga buah kakao itu dihukum. Iya. Nah ini tidak adil itu. Hmm. Padahal ujungnya hukum adalah sebuah keadilan. Ya, padahal ujungnya itu adalah sebuah keadilan. Hmm. Ketika keadilan itu dapat diwujudkan, maka itu akan melahirkan kesejahteraan. Oke. Okay uh, apa maknanya Islam mengatakan begini tasarruful imam ala ru'yatihi manutun bil maslahat hmm. salah satu kewajiban pemimpin presiden atau bupati atau gubernur satu hal hmm. dia wajib mensejahterakan rakyatnya hmm. ukuran kesejahteraan rakyat bagi umat Islam itu apa ya. dia bisa melaksanakan rukun Islam yang lima Betul. jadi setahun sekali dia punya tabungan 40 juta itu hmm. paling minimal hmm. ini yang dikatakan sejahtera hmm. dengan melihat negara Indonesia yang luar biasa makmur. jaya makmur hmm. kemudian ini kan dianalisis oleh para ahli Indonesia itu luar biasa makmurnya hmm. salah satu dari mulai batu bara minyak ya. agraris tanaman, ya. tanaman sehingga ada nyanyian kuspus itu ya, tongkat. tongkat menjadi tanaman ya. ini kan luar biasa hmm. di Arab itu kalau orang itu mau menanam menjadi itu biayanya luar biasa Mahal. mahalnya ratusan juta nah kemudian ini tidak disyukuri ya wa in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adzabil sadid. Hmm. Apabila kau bersyukur hmm. kepada nikmat yang aku berikan, aku akan lipat gandakan nikmat itu. Ya. Tapi apabila kau kufuri, hmm. maka aku akan melahirkan siksa yang luar biasa. Pensyukurannya itu apa? Hmm. Syukrun imbah bahwa wajibun. Syukurnya orang yang diberi nikmat itu adalah wajib hmm. menurut ajaran agama. Ya. Bagaimana sih maka orang yang diberikan harta kekayaan itu, mm -hmm. dia harus mengeluarkannya sesuai dengan kehendak Allah. Mm -hmm. Di situ yeah. ada zakat. Hmm. Bahwa ya, zakat itu kan prinsipnya ada dua. Yeah. Tuhratan lisoin, tu'matan lil masakin. Hmm. Disucikan. Hmm. Nah, kemudian Pertanyaan yang kedua, di negara ini yang demikian kaya, kenapa rakyatnya kok miskin? Iya, merasa belum sejahtera. bukan hmm. saja merasa belum sejahtera, banyak sekali. Memang belum sejahtera. Ya? Memang belum sejahtera, saya kira <laughs> dalam dalam ukuran yang bukan cuma rasanya, tapi eh, memang realnya. Masih ya. jauh, ya? saya kira. Kita lihat di daerah-daerah banyak orang makan pagi tidak sore, iya. sekolah juga masih kita katakanlah pendidikan gratis. Ya. Tapi ternyata di samping gratis itu ada tanaman-tanaman bayar yang lebih mahal. Hmm. Ini kan, kan putus sekolah banyak yang tidak sekolah. Hmm. Ini kebohongan publik. Ya. Oleh karena itulah maka Islam itu sebetulnya agama yang selamat dan menyelamatkan. Betul. Alhamdulillah di negara Republik Indonesia ini sudah lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hmm. Berarti perdata Islam sudah berlaku secara keseluruhan. Okay. Ini saya kira kebahagiaan yang luar biasa. Iya. Mungkin kalau bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Profesor tadi bahwa hukum adalah uh, pangkal dari sebuah kesejahteraan itu hmm. lahir gitu karena bagaimana hukum ekonomi harus tegakkan, hukum politik harus tegakkan dan juga hukum uh, apa kemasyarakatan juga harus tegakkan gitu ya Prof. Oh, iya. Dan hukum ekonomi tadi ada konsep dalam Islam ada zakat, -hmm. ada bank-bank syariah itu juga kan harus betul-betul di di apa namanya Eh, dibumikan dalam ya. uh, negara tercinta karena mayoritas negara Islam yang saya tahu uh -huh. uh, padahal betapa luar biasa konsep Al-Qur'an sudah memberikan konsep kesejahteraan tetapi ya. justru sebagian dari negara bangsa-bangsa yang notabene masyarakatnya adalah muslim itu masih konteks apa masih dalam lingkup negara atau bangsa yang terbelakang gitu, Bro. Iya. Apa ini berarti belum ada uh, realisasi antara konsep dalam Al-Qur'an dengan yang di lapangan gitu, di kehidupan oh, iya. sehari-hari. Desain dan dasar mm -hmm. antara teori dan praktek saya kira masih jauh. Iya. Contohnya zakat. undang Undang-undang 32, Undang-undang 38. Mm. Tentang zakat itu kan undang-undang yang banci. Iya. Kenapa undang-undang ini banci tidak memberikan sanksi bagi yang tidak zakat? Betul, padahal pada zaman sahabat juga. Zaman saya ini kan wajib. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan perang terhadap orang yang tidak bayar zakat. Betul. Ada satu penelitian yang menarik khusus untuk Jawa Barat. Hmm. Apabila zakat itu dilaksanakan dengan baik, hmm. maka nilainya itu akan sama dengan APBD tingkat satu. Hmm. Ini kan luar biasa. Hmm. Kontribusinya sangat hebat sekali. Hmm. Hanya dimanai zakat itu oleh bangsa kita sekarang kebanyakan membayar zakat fitrah, yeah. tidak zakat rumah. Hmm. Kemudian kepercayaan. Hmm. Orang-orang kepada lembaga-lembaga yang pemungut zakat itu tidak maksimal. Hmm. Kita melihat masih berceceran. Jadi ada yang bar jaket kan jadi jaket ini kan jadi persoalan ini masalah yang iya. besar di kalangan kita cuma sekedar penampilan saja ya, sebagai orang yang mampu berjaket. ah, ya. berzakat saya kira bangsa ini sangat kaya banyak yang kaya Hmm. Ketika kita baca mereka punya rumah di Singapura. Ya, betul. Mereka rumah di luar. Ini kan luar biasa. Hmm. Nah, saya kira uh, yang ter, yang terpenting sekarang itu bagaimana kesejahteraan itu bisa dibangun jauh pertama dengan law enforcement penegakan hukum yang benar. Hmm, hmm. Jadi pada zaman Rasul saya kira sudah dibuktikan hmm. bagaimana beliau membangun Madinah hmm. di dalam 23 tahun ya. itu sangat luar biasa 13 tahun di Madinah income per kapita masyarakatnya di atas bangsa Eropa dan Barat hmm. penelitian mengatakan itu hmm. hukumnya menjadi hukum dunia hmm. nah salah satu statement yang beliau sampaikan adalah wa mahalakan kana qablakum yuqimul hadda ala wadi Hmm. ya terkuna syarif Ya. Lau mata binti Muhammad Syarokot Lakotu Qiyadaha ya. Iya. Jadi masyarakat, hmm. bangsa dan daerah itu akan hancur ya. Apabila hukum hanya berlaku bagi rakyat jelata hmm. Tidak pernah berlaku bagi orang yang kaya Dan orang yang punya kedudukan tinggi Saat ini kita alami di bangsa ini Oh iya, <laughs> saya kira ini tantangan yang Tantangan Baik, kita terima dulu sudah ya. bersama gabung Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Iya, dengan Pak siapa dari mana Pak? Pak Siti di Semarang. Halo? Iya, halo selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa nih Pak? Pak Budi di Semarang. Pak Dedi di Semarang. Iya. Ya, silakan Pak. Ini ini Mbak. Saya mau menanyakan ini masalah pernikahan. Hmm? Bagaimana hukumnya orang yang menikah tapi itu masih ada hubungan saudara itu gimana? Oh, hukum menikah hubungan saudara maksudnya seperti ini hmm? yang mau menikah itu kan punya ibu ya. ya terus ibunya itu kan punya kakek kan hmm. nah, terus kakek itu kakak adik itu gimana oh, kakek punya adik ya kakak sebenarnya kakak kakeknya yang mau menikah hmm. itu kakak adik itu gimana oh kakeknya dengan yang Iya, iya. Jadi hubungan saudara dari kakek ya, dari ibu. Iya. Baik. Ya, terima kasih Pak Dudi dari Semarang. Ada lagi tentang masalah kita hari ini. Silakan Anda lebih konsentrasi bahasan kita tentang masalah uh, Islam, hukum dan kesejahteraan dan juga mungkin tadi Pak Dudi bertanya tentang masalah hukum pernikahan. Assalamualaikum Mbak Lili. Waalaikumsalam Pak Amar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baru Baik. pulang dari masjid Wah, oh, iya. Tadi berdoa enggak untuk bangsa ini Pak? Iya, bangsa ini sudah aduh Aduh. Prihatin, prihatin. <laughs> Insya Allah dunia hasanah bil akhirat. Iya. doa Pak. kita selalu doa tamu jagat. Iya. Baik silakan Pak. Uh, begini Pak Ustadz jadi uh, saya mau tanya dua hal. Satu uh, apa uh, artinya atau maknanya syariat, hukum hukum Islam dan fatwa yang sekarang gerame. Uh, kemudian uh, pertanyaan kedua, kita mengaku banyak betul uh, umat Islam di Indonesia ini tetapi tidak mau menjalankan syariatnya gitu yang gampang-gampang saja seperti Al-Azab ayat 59 kan kalau kita mengaku sebagai muslim eh, wanita muslimah iya. tentu dia kemana-mana pakai jilbab iya. ini sekarang uh, syariat aurat pun sudah nggak diabai, diabaikan nggak nggak ngerti apa nggak tahu gitu jadi itu yang saya tanyakan eh, sehingga Allah tidak sayang kepada kita karena kita tidak mengikuti perintahnya ya. sekian ya. okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, di belakang Pak Amar kami silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu ya. Hadi dari Pekalongan Ibu Hadi Ibu Wati. Oh Ibu Hati. Ya. <laughs> Maaf Ibu Wati suaranya tadi agak kecil. Dari oh, Pekalongan oh, ya. Ibu ya. Iya. Silakan Ibu. Bupati Pekalongan. Mm -hmm. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan kalau seandainya uh, hamba itu berzakat eh, uh, satu tahun saat contohnya 100 juta. Kemudian pada saat tahun itu hanya dikeluarkan 50 juta. Dan 50 juta itu dipositikan, dipositokan itu halal apa tidak? Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seandainya itu di, misalnya zakat yang 100 juta tidak dibagikan kepada seperti yang di Taubat uh, ayat 60 tapi dibentukkan dengan uh, kayak gedung misalnya buat sekolahan, buat hmm. masjid hmm. itu apakah boleh gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu Wati ini variatif sekali pertanyaan. Ya. Uh, mungkin dari Pak Dudi dulu tentang masalah pernikahan, menikah dengan <coughs> masih hubungan uh, eh, saudara dekat kemudian Pak Amar tentang masalah kenapa kita mayoritas muslim tapi tidak menegakkan syariatnya dan Ibu Wati tadi tentang uh, zakat ini satu ya. uh, ayat Al-Qur'an mengatakan Quran yang haram nikah itu kan hurrimat alaikum ummahatukum hmm. wa banatul akhi wa banatul ukhti hmm. jadi di situ ada yang diharamkan itu ada lima bagian ya. nah kalau ada kakak yang ada hubungan darah itu haram hmm. tidak boleh hmm. jadi maksudnya hubungan darah itu uh, ada kedekatan yang sangat luar biasa. Mm -hmm. Kalau adik kakak haram sekali, yeah. tidak ya. bisa. Mm -hmm. Walaupun adik tiri atau apa istilahnya itu. Mm -hmm. Kemudian yang kedua, Islam pun mengharamkan pernikahan apabila ada sepersusuan. Yeah. Misalkan seorang itu uh, menyusunya itu kan uh, kepada seseorang wanita. Mm -hmm. Nah ini pun saudara persatuan diharamkan -hmm. di dalam agama. -hmm. Hukum suruh doa ya. nah, Agama memberikan batasan di atas lima kali sedotan kepada seorang ibu. Sekalipun bukan eh, awalnya tidak ada hubungan darah. Awalnya tidak ada hubungan darah, tapi hmm. ini sudah sudah jelas pertalian darah ketika susu itu mengalir ke ah, dalam mengalir ya. kepada ya? darahnya. Ini hmm. akan menimbulkan persoalan. Betul. Ya. Hmm. Sehingga luar biasa sekali hmm. uh, bahwa hukum nikah di dalam ajaran Islam ya. itu dijaga dengan ketat. Hmm. Kenapa? Dijaga dengan ketat sebab ada kaitan dengan nasab dan waris. Oh. Berbeda ya kita dengan misalkan dengan budaya. Hmm negara luar hmm. dan kebetulan di sini akan diimpor ke negara Indonesia yang mengatakan hmm. bahwa nikah itu bukan hukum agama tapi oh, hukum oh, sosial. Allah. Sehingga orang kumpul dulu punya anak dulu. Dan mereka tidak punya aturan ya. Tidak punya aturan. Hmm. Ini kan nggak ada biayanya dengan ayam, mohon maaf. <laughs> mohon maaf ya, kayak binatang. Betul. Jadi kalau an'am balhum adol, Quran menyebut. Betul. Bagaikan perkembangbiak dengan binatang. Hmm. Dan mereka tidak mempunyai aturan tentang ini. Hmm. Tapi Islam luar biasa. Menjunjung tinggi. Di dalam fikih munafik maslahat itu. Hmm. Jadi di, di apa dibangun dalam perspektif yang sangat berbudaya sekali ya. di dalam ajaran Suci ya. Yang sangat suci. Hmm. Kedua, hmm. apa makna syariah? Hmm. Makna hukum Islam. Yeah. Kemudian makna fikih barangkali. Fatwa. Hmm. Syariah itu adalah torikoh minallah, hukum-hukum Allah yang tidak tercampuri oleh pikiran manusia. Yeah. Seperti fikih ibadah, hmm. itu syariat. Hmm kemudian yang kedua hukum Islam itu apa? Hmm. Hukum Islam itu adalah majmu' muawalatil pokoha pokoha hmm. bitafiki syariati ala hajatil mujtami. Hmm. Pemikiran kolektivitas para ahli hukum yang terkait dengan kemaslahatan manusia. Ya. Jadi jangan dikatakan bahwa hukum Islam itu hanya hukum yang ada di dalam Quran dan hadis saja. Berbagai aturan-aturan hukum yang menimbulkan kesejahteraan manusia itu adalah hukum Islam. Seperti membangun telekomunikasi. yeah. Itu kan untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Hmm. Membangun tentang ekonomi syariah. Hmm. Membangun tentang misalkan lalu lintas. yeah. Pada lampu merah ini kita berhenti, lampu hijau kita jalan, hmm. lampu kuning berhenti dulu. Hmm. Itu perspektif itu adalah hukum Islam. Hmm. Jadi uh, hukum Islam itu kita manai hmm. dibangun untuk kehidupan manusia. dan kesejahteraan manusia. Hmm. Sama saya kira dengan hukum positif. Hmm. Hukum positif dalam Undang-Undang Dasar 45 pun begitu hmm. untuk kesejahteraan manusia. Yeah. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? patwa tadi. Patwa. Hmm. Kalau patwa itu adalah uh, diberikan kelembagaan, Yeah. diberikan oleh satu lembaga misalkan Majelis Ulama. Hmm. Orang boleh melakukan, boleh tidak, tapi hmm. akan mempengaruhi sekali hmm. terhadap nilai-nilai uh, Agama. Seperti fatwa tentang haramnya rokok. Lebih kepada masalah uh, syariah ya? Syariah. Hmm. Jadi, haramnya rokok, hmm. jadi sekelompok ulama berfatwa. Hmm. Merokok itu haram bagi yang hamil. Hmm. Merokok itu haram bagi yang hmm eh, anak kecil. Betul. Tapi mestinya kan bagi orang merokok lah diharamkan iya. <laughs> kan mau Tidak ada spesifikasinya. Iya. <laughs> Kemudian kenapa umat Islam yang mayoritas ini tidak uh, juga apa dalam artian malu atau mungkin enggak untuk menegakkan syariatnya? ya. belum menegakkan syariatnya. Jadi saya lihat ada satu penelitian mm -hmm. seorang sosiolog Gajah Mada mengatakan pemahaman Islam bagi umat Islam yang ada di Indonesia itu sangat dangkal. Hmm. Artinya bahwa pemahamannya itu hanya yang berbentuk spiritual saja. Yeah setelah mereka melaksanakan ibadah hmm. itu dianggap mereka itu sudah selesai hmm. akan masuk surga hmm. sehingga mereka berbondong-bondong menunaikan ibadah haji ada 10 kali hmm. ada yang 15 kali <laughs> iya. padahal dia lebih wajib Uh, <laughs> mengadakan kesalehan sosial, sosial. Hmm. kesalehan sosial yang dipinggirnya hmm. jadi kata Allah Nabi sendiri menunaikan ibadah haji itu hanya satu, kali, ya. Jadi daripada dia melaksanakan ibadah haji berkali-kali, hmm. kemudian melihat tetangganya miskin, Betul. itu lebih baik dana haji itu diberikan kepada tetangga yang miskin ini. Oke, ini berarti bahwa kesejahteraan belum juga kita nikmati karena itu faktor e, dangkalnya Dangkal. pemahaman iya. agama ya. dan juga syariat ya. Nah, di dalam salah satu riwayat Bukhari Muslim dikatakan begini, hmm. "Sayati ala ummati zamanun hmm. la yabqu minal Qur'ani illa rasmuhu hmm. wala la minal Islami illa ismuhu hmm. amiratun masajiduhum wahyakurubun min al minal iya. Jadi nanti akhir zaman itu akan datang tiga tantangan bagi umat Islam. Hmm. La yabgo minal Qur'ani illa rasmuhu. Hmm. Banyak sekali Quran dicetak. Yeah. Tetapi yang membacanya makin lama makin sedikit hmm. dan Quran itu hanya dijadikan sebagai yeah, kan? simbol. Hmm. Kalau orang mau nikah, Iya, jadi baru Jadi mas kawin. <laughs> Maharnya. Ya, maharnya ya. Masya Allah. Nah, bacaannya jarang sekali. Hmm. Dan kita melihat pendidikan anak usia dini di sekolah hmm. itu kan sangat minim sekali keagamaan. Hmm. Padahal baik presiden hmm. maupun siapapun sekarang itu menggembar-gemborkan ingin anak ingin punya anak soleh, anak soleh, hmm. anak soleh, hmm. anak yang mendoakan kepada orang tuanya, Betul. anak yang paham kepada agama. Hmm. Nah kita lihat tidak ada ini. Kurikulum pendidikan agama tidak perhatikan. Kurikulum pendidikan agama tidak diperhatikan. Hmm. Nah ini yang saya kira message ya. bagi para kepala daerah di hmm. berbagai hmm. daerah hmm. Eh, dengan banyaknya narkoba. Ya kemudian ada salah satu daerah hiv nya sangat tinggi, misalnya Jawa Barat. Mm-hmm. Nah, saya kira ini mesti dijawab. Iya. Bagaimana pendidikan keagamaan akan menjawab anak itu jadi penangkal iya. terhadap itu. Dicari akar permasalahannya. Akar permasalahannya itu di mana? Iya. Ini masalah. Mm -mm. Dari Ibu Hati di Pekalongan, jika seandainya beliau berzakat 100 juta per tahun tetapi saat ini mungkin dikeluarkan hanya separuhnya hmm. karena separuhnya adalah didepositokan hmm. dan juga bagaimana jika yang tadinya zakat tersebut beliau salurkan langsung kepada mustahik tetapi kali ini beliau berikan untuk pembangunan uh, fasilitas publik seperti sekolah dan juga mungkin yayasan atau masjid dan lain sebagainya ya ini luar biasa Ibu Wati hmm. Insya Allah beliau adalah pengusaha yang ya. sangat hebat dan sudah sejahtera Allah sudah sejahtera paham <laughs> agama ya nah kalau dia keluarkan sampai 50 persen luar biasa. Kewajibannya kan 2,5 persen. Ya, hmm. Tapi beliau keluarkan 50 persen. Hmm. Ini pengusaha yang hebat. Hmm. Jadi ada jakat, ada sedekah. Betul. Nah ini yang seperti pengusaha inilah yang diharapkan hmm. di bumi Indonesia ini. Betul. Mampu mensejahterakan umatnya secara baik. Hmm. Nah itu boleh saja. Hmm. Bagaimana kalau sekarang itu jakat diperuntukkan untuk misalkan pembangunan gedung? Hmm Nah, asnaf di dalam agama disebut hmm. inna masodakot lil wal masakin hmm. wal amilina 'alaiha wal mu'allafati kulmu wa perikop hmm. wa ghurminan wa fisabilillah wa busabil Itu kan hanya seperdelapan. Hmm. Jadi sebaiknya tidak seluruhnya kepada hal itu. Sebab arah daripada jakat itu kan dua, hmm. rotan lisoim, hmm. tu'matan lil masakin. Ya, ya, ya. Jadi menyedikitkan, meminimalisir kemiskinan. Hmm. Program nasional kan begitu sekarang. Ya jadi kesalahan sosial ini dibangun dalam perspektif menyedikitkan kemiskinan. Hmm. Ini yang penting. Hmm. Nah, sekarang yang sekarang sedang digalakan di mana-mana eh, baik di dunia yang sudah maju maupun yang sedang membangun bagaimana perspektif hmm. supaya yang kaya dengan yang miskin ini jangan terlalu jauh. Hmm. Nah, satunya adalah dengan masyarakat. Betul. Nah, Prof, kalau kita kembali ke bahasan kita tentang masalah uh, penegakan hukum dalam artian ini uh, Islam, hukum dan kesejahteraan. Ya, kita terima dulu, ya. Prof. Maaf. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum, Pak. Ya. Om. Oh. Dengan Pak siapa dari mana? Dari Ah Hasan Bima. Pak siapa? Ah Hasan. Pak Hasan di Bima. Betul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hasan. Ya, saya mau nanya hmm? mengenai masalah masalah riba. Riba. Ya. Hmm? Eh, dalam Al-Quran. Pak Hasan, mohon maaf volume TV-nya dikecilkan dulu barangkali supaya tidak uh, feedback ke sini dan jelas itu suara. Iya. Oke, okay. masalah riba. Ya, jadi ya, dikatakan bahwa uh, ada dua macam riba terakhir riba nasibah itu itu pembayaran lebih dari jumlah pinjaman Eh, lalu uh, bank konvensional ya, tentang uh, muamalah bank yang dikatakan uh, tidak haram ya. sementara tadi mengatakan bahwa Riba nasia itu itu pembayaran melebihi daripada jumlah pinjaman. Ya. Nah, jadi bank itu kan sama juga, cuma beda nama dikatakan bagi hasil lalu uh, di bank oh, profesional itu beda kayak kita. Gitu. Baik. Nah, ini ini mengapa mengapa eh, beda haram di bank profesional lalu di bank ya. syariah ya. tidak haram padahal sama hmm. pembayaran itu lebih dari pinjaman. Oke okay, baik. Ya terima kasih. Terima kasih juga Pak Hasan. Ya berikutnya Pak Hasan assalamualaikum. Kumsalam. Ya dengan ibu siapa dari mana? ibu Yanti di Depok. Ibu Yanti di Ciputat. Di Depok. Oh di Depok. Silakan Bu Yanti. Ya. Eh, saya mau bertanya kepada Pak Ustad, Ya. Hmm. Pak Ustad yang ingin saya tanyakan uh, bahwa kita sebagai seorang Muslim umat Islam itu bahwa Islam adalah agama yang universal yang mengatur seluruh uh, kehidupan manusia. Hmm. Tetapi selama ini uh, umat Islam kalau sudah mendengar kata-kata syariat Islam itu uh, banyak kan menolak apalagi para pemimpin itu padahal dikatakan bahwa uh, kita harus berhukum dengan Islam. Iya. Wa malam yahkum bima anjalallahu faula ikahmi kafirun. Wa malam yahkum bima anjalallahu faula ikahmi zalimun. Dan banyak lagi eh, ayat-ayat uh, yang lainnya. Eh, tiap-tiap uh, apa Pak untuk uh, untuk menyadarkan umat ini supaya sadar bahwa Islam itu tidak hanya mengatur ibadah ritual saja, tetapi juga tadi dikatakan Pak Ustaz ya. bahwa Islam adalah mengatur uh, segala segi kehidupan. Ya. Baik. Terima kasih Bu Yanti yang mungkin juga kegundahan ini banyak eh, dirasakan oleh kaum muslimin pada umumnya Tetapi akan dijawab tentunya pertanyaan dari Pak Hasan di Bima dan Bu Yanti di Depok Selepas yang berikut ini tetaplah bersama Hikmah Pagi TVRI Ini yang harus diselesaikan oleh negara Betul jadi pemerintah di daerah hmm. harus terlibat mengurus soal ini. Ya. Jawabannya itu dengan baitul mawatamil, hmm. diciptakan melalui gerakan masjid. Betul. Jadi masjid bukan hanya sebagai tempat ritual ya, ritual ibadah, tapi juga harus menjawab tantangan ekonomi, ekonomi dan sosial, budaya dan kader. Hmm. Jadi ketika kita lihat, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yomil akhir hmm. wa akumah sholat, wa atas zakat wa lam yasha illallah. Hmm. Jadi orang yang beriman itu sifatnya hmm. yaitu orang yang memakmurkan masjid. Hmm. Wa aku masolat mendirikan solat Yeah. Jadi kalau mendirikan solat itu segala aspek yang terkait dengan solat hmm. dia wajib melakukannya. Hmm. Misalkan bagi umat Islam yang ada di Indonesia, solat itu perlu jilbab. Ya. Maka para wanita Muslim wajib memiliki pabrik jilbab. Hmm. Gitu ya. Hmm. Kemudian ketika kita akan solat perlu air yang hijau ya, yang sejenis yang bersih hmm. jadi jangan sampai air mutanajis gitu ya wudhu iya, ah. di kolam itu dia kencing di kolam itu ya <laughs> jadi saya kira kan yang paling pertama dan kita pikir itu bab toharo ya. tapi kalau kita lihat di pendidikan-pendidikan Islam hmm. Nah, yang kotor-kotor di situ. Jadi kan ini apa? Ya. koreksi, koreksi ya. Hmm. Koreksi keberat kita bahwa ilmunya ini memang sudah luar biasa kan begitu. Penerapannya yang belum ya? Penerapan yang belum. Masih belum. Ya? kembali kepada riba. Hmm. E, bahwa kenapa beda konten bag, e, bank konvensional dengan, dengan bank syariah kan sama. Hmm. Dua-duanya ada kelebihan. Ada kelebihan. Ziyadah. Hmm. Nah, ziyadah yang dibangun oleh bank konvensional itu radikal sifatnya. Hmm. Jadi kalau tidak dia mampu membayar itu tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi yang lain kecuali ya. sita tidak ada ampun gitu ya. sebetulnya gitu. bank syariah hmm. kan konsepnya itu ada keadilan muborobah dan musyarakah hmm. jadi kalau dia itu meminjam uang secara individu hmm. secara pribadi maka pengembaliannya itu berdasarkan dari hasil ya. kalau tidak mampu hmm. misalkan tidak mampu mengembalikan itu dijamin oleh dua orang hmm. orang yang punya uang hmm. yang meminjamkan. Hmm. Kemudian yang kedua adalah yang meminjam. Hmm. Inilah konsep mudoroba dan musyarakah. Hmm. Konsep keadilan yeah. di ya. dalam ajaran agama Islam. Hmm. Dan sekarang ini bahwa bank syariah ini juga disukai, contoh di Skandinavia. Oh, Masya Allah. Di beberapa negara Yahudi itu suka sekali hmm. kepada sistem uh, perbankan penerapan syariah. syariah. Kenapa hmm. demikian? Hmm. Sebab konsep syariah itu memberikan keadilan ya. kepada setiap orang. Uh. Orang Yahudi kan pandai. Tidak semata-mata penegakan hukum tok tanpa ada unsur keadilan. Oh iya. Hmm. Jadi betul-betul mereka itu sangat menyukai kepada konsep syariah ini. Iya. Tapi sayang tidak tidak tauhidnya ya. Mm -mm. Mereka suka kepada ekonominya. Padahal itu kan hukum Allah. <laughs> Lama-lama mungkin ketauhid larinya. Ketauhid larinya. Islam kan begitu ya. <laughs> Iya. Dan sayang sekali kalau Skandinavia saja sudah mengaplikasikan ini di bang di negerinya yang di Depok belum misalnya di Depok. <laughs> ya, di Depok di mana-mana. Iya. Ini tantangan yang luar hmm. biasa. Nah Bu Yanti di Depok, Islam ini agama universal, tetapi seolah-olah masyarakat Muslim masih alergi dengan syariat Islam. Nah kelanjutan pertanyaan saya, Prof. Hmm. Sebetulnya penegakan syariat Islam yang seperti apa yang soal yang nanti image itu tidak radikal gitu. Ya, sekarang kan ada satu pandangan yang keliru. Hmm. Islam itu hukum Islam hmm. terutama itu dikedepankan tentang masalah pertentangan. Hmm. Kemudian tentang ranjamnya. Hmm. Yang serem-serem. Kisos, kisos lah ya. Kisos. Hmm. Padahal pada suatu kali Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah tidak melakukan hukum. Hmm. ada orang mencuri tidak dihukum hmm. apa masalahnya so, saat itu dalam keadaan melarat hmm. ekonomi sedang sulit yeah. nah, jadi dalam kaidah hukum Islam kan disebut Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adama ya. Penegakan hukum Islam itu akan ditagakan oleh ilat hukumnya hmm. Jadi adanya penetapan hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kausalitas hmm. ya ya hukum haram bisa jadi halal ya. hukum halal kan bisa menjadi haram hmm. nah contohnya begini seorang ibu-ibu datang ke dokter ginekolog hmm. uh, dokter kandungan ya. tapi ini jangan disalah tafsirkan hmm. jadi begini maksudnya memandang wanita itu terlalu lama kan haram hukumnya hmm. Nah sekarang bukan memandang lagi Mengutak-ngatik barang yang paling dalam halal yeah. Demi pengobatan yeah, Ilah hukumnya itu karena pengobatan hmm. Nah, tetapi jangan dianggap ini tidak darurat. Hmm. Saya di satu daerah melihat banyak banyak laku itu dokter ginekolog laki-laki, ya. dokter ginekolog perempuan sedikit. sedikit sekali. Nah, ini hmm. salah. Artinya sekabupaten dan atau tingkat kota itu dicari dulu dokter wanita. Nah itu. Kalau sudah tidak ada, hmm, baru baru dia itu datang ke dokter hmm. yang laki-laki. Ya, Ini mereka menganggapnya darurat. Ya. Ini masalah. Konsep pun tidak jujur. Ya? Konsep pun <laughs> bukan tidak jujur. Ya. <laughs> Jadi ya pertama kembali ke penegakan syariah. Hmm. Ada konsep Islam itu yang disebut dengan tadarus, ya. bertahap. Bertahap. Oh. Jadi pengenalan kepada umat Islam itu kan harus bertahap. Hmm. Jadi saya melihat ini merupakan dakwah kita. Hmm. Marilah kita doakan orang yang alergi kepada syariah ini hmm. supaya mereka punya kesadaran. Hmm. Itu adalah kewajiban. Hmm. Ketika dia itu mengaku sebagai Islam, hmm. maka dia wajib menegakkan syariat Islam. Hmm. Nah, kembali hmm. tadi ada hadis yang menyebut bahwa pada akhir zaman itu wa malam yahkum bima anzalallahu faulaikum hum Quran itu wa malam yahkum bima anzalallahu faulaikum hum fasikun dan hmm hmm. itu dimaknai hmm. persepsinya bahwa hukum Islam itu tadarus hmm. step by step nah step by step hmm. ketika paling minimal kita tidak dapat melakukan ini dengan kekuasaan ya kita lakukan dengan kawal perkataan hmm. tidak juga dengan hati hmm. ya, tapi saya kira bangsa Indonesia harus merasa bersyukur hmm. perdata Islam itu sudah berlaku di negara Republik ini hmm. dengan diberikan kewenangan 12 kewenangan di pelajaran agama. Iya. Oh. Ini kan luar biasa. Hmm. Ada ada hmm. telepon lagi kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa dari mana, Pak? Ini dari Hasan di Ambon. Pak siapa Ambon? Hasan. Oh, Pak Hasan di Ambon. Silakan alhamdulillah. Terima kasih Pak Hasan bisa bergabung. Silakan bertanya ya. Pak Profesor Dedi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya melihat ini eh, para ulama-ulama kita itu masih berjalan sendiri-sendiri. Hmm. Lebih bagus itu kalau para ulama itu kerjasama dengan umaro. Yeah sesuaikan hukum Islam, eh, hukum negara ini dengan hukum Islam. Hmm. Yang ditegakkan itu di bangsa negara Republik Indonesia ini baru berjalan. Yeah. Sejak Presiden pertama sampai saat ini masih berjalan sendiri-sendiri. Bagaimana negara ini bisa maju? Baik. Yeah. Saat usaha ya itu, huh? justru karena ada umat di belakang. Yeah ulama harus bertanggung jawab kepada umat yang tadi tadinya disebut manusia yang tidak punya jilbab lagi mm-hmm. menunjukkan aurat segala macam hukum mm-hmm. Islam tidak betul karena terkadang masih sendiri sendiri ba. baik ya ya baik terima kasih kalau... Pak Harun, terima kasih sudah bisa kita tangkap uh, materi pertanyaannya dan uh, ini sebuah kritikan dari Pak Hasan. Ada lagi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Kadir apa kabar? Alhamdulillah Ibu Haja. <laughs> Assalamualaikum Pak Kiai. Hmm. Waalaikumsalam. Ini sangat bermakna bagi saya sebagai umat Islam Pak Kiai apa yang hmm. diberikan tadi. Iya. Ah, ini saya bertanya Pak Kiai. Hmm. Yang baik menjadi terbaik. Hmm. Seperti contoh para marbut masjid atau musola itu tentu yang kehidupannya sangat begini. Hmm bahwa Indonesia ini mayoritas Islam tapi banyak yang dermawan orang Islam negara hmm. lalu tadi tentang haji nah orang dermawan ini memberikan ah berangkat haji mana ya. yang terbaik untuk memperbaiki ekonominya hmm. atau memberangkatkan ibadah haji ya. ada hmm. sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan dari Pak Hasan ini harus ada kebersamaan antara ulama dan umaro Oh, yang iya. sekarang pantauan beliau katanya masih sendiri-sendiri gitu. Uh, ini ada satu bukan hadis ya, hmm. mengatakan begini. Simpani minan nas. Hmm. Idza saluhat saluhatin nasu kullu wa idza fasadat fasadatin nasu kullu. Makalah ya. Allah wahia al ulama wal umaru. Makalah hmm. itu. Hmm. Di dunia ini di masyarakat ada dua kelompok manusia. Hmm. Yang akan mampu membangun sebuah kesejahteraan masyarakat. Hmm. Jadi bersatunya antara ulama dan umaro. Hmm. Nah ulama dan umar itu bersatu. Hmm. Jadi saya ingin contohkan misalkan di kota Sukabumi. yeah. Nah, wali kotanya itu selalu di dalam rangka membangun pemerintahannya mengkaitkan dengan konsep agama. Hmm. Sehingga visinya itu iman dan takwa berparadigma surgawi. Hmm. Nah ini yang dibangun oleh Pak Wali Kota Sukabumi. Ya. Nah saya kira ini bisa menjadi model hmm. bagaimana penyatuan antara ulama dan umaro. Hmm. Jadi pembangunan itu tidak bersepi dari agama. Betul. Nah kalau satu ruhnya ya. pemerintahan ya. ruhnya, hmm. jadi kalau satu pemerintahan sepi hmm. pembangunannya dari agama, hmm. maka pembangunan tadi tidak akan uh, membuahkan uh, keberkahan. Ya. Kenapa tidak akan mampu memberapa memberikan keberkahan? Sebab Allah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura wa wattaqau, hmm. Lapatahna 'alaihim barokatum minas Hmm, Jadi apabila sebuah penduduk negara di negara mana saja penduduknya iman dan bertakwa, aku bukakan rahmat langit dan bumi. -hmm. Ini dikasih hujan jadi banjir. Betul. Itu kan jadi bukan berkah. <laughs> Karena ya? ada pemahaman hukum tentang bagaimana menjaga lingkungan yang salah nah, kali ya, Bro. Ya? Jadi ketika dia memaknai ajaran agama Islam, hmm. dia harus mampu melakukan tiga interaksi hubungan. Hmm. Habul minanas, habul minallah, habul minal alam. Hmm. Bagaimana dia memanage alam itu yeah. supaya tidak menjadi kerusakan hmm. di muka bumi ini. Hmm. Hablum minanasnya harus baik. Yeah hablum minallahnya harus baik hablum minal alam nah ini yang sering dilupakan betul saya bukan membanggakan negara orang lain hmm. bagaimana itu mengatur tidak membuang sampah sembarangan Di kita mobilnya Mercy hmm. tapi mentalnya kayak angkot <laughs> ditolong lempar sembarangan ya ini kan jadi masalah betul nah jadi saya kira ini menditata kembali hmm. dan menurut pendapat saya ini budaya masuknya ya. budaya yang ada di kita hmm kemudian Pak Haji Kadir. Ya. Uh, apa yang harus didahulukan dari masalah haji ini? Pembangunan ekonomi dulu kah atau memberangkatkan haji orang lain? Ya, <laughs> ya ini dua-duanya penting mestinya hmm. ya. Jadi memberangkatkan orang yang ingin berhaji, hmm. kemudian diberangkatkan dengan biayanya, ini luar biasa. Hmm. Namun pembangunan ekonomi artinya eh, meminimalisir kemiskinan ini lebih wajib. Ya. Ini yang dititipkan Allah kepada kita. Sebab di dalam surat Al-Balad kan ada empat ya. Hmm. Jadi surat Al-Balad itu adalah surat eh, yang mengatur tentang kenegaraan. Betul. Namanya juga Al-Balad, negara. Ya. Nah, di dalam surat itu ada empat hal. Hmm. Jadi bukan mengambil kekuasaan dulu, ya. bukan membangun konsep legislatif yudikatif hmm. atau sekarang yang bertengkarnya sekarang ya. antara legislatif dan eksekutif ya lagi tampil lagi tampil di, depan kamera betul nah, bukan itu dulu hmm. tapi konsep Islam itu empat hal hmm. taku rokobah au it'amun fi maskobah dzi hmm. yatiman dza makrubah hmm. au miskinan dza hmm. Jadi kalau ingin membangun sebuah negara yang sejahtera, yeah. negara yang aman tentram, negara yang diridhoi oleh Allah, Pertama, bebaskan manusia dari sistem perbudakan. Hmm. Apa yang masih isi perbudakan itu? Indikator perbudakan itu ada tiga. Hmm. Kemiskinan, kebodohan, hmm. dan ketakutan. Hmm. Nah, ini yang harus dibangun. Yeah. Kemiskinan tentu dengan ekonomi kerakyatan. Hmm. Kalau di negara kita itu sama dengan pasal 33 hmm. Undang-Undang Dasar 45. rakyat, ya. Bumi, tanah dan air hmm. harus sepenuhnya digunakan hmm. oleh rakyat, ya. bukan oleh asing. Iya bukan oleh individu. Ini kan batu bara nah, dikuasai oleh asing. Penyimpangan hukum lain. Oh itu ya. penyimpangan, nggak ya. boleh. Hmm. Kemudian di dalam ajaran agama disebut likaila yakuna daulatan bainal agnia, Hmm. Bahwa konsep kesejahteraan itu jangan sampai ekonomi itu dikuasai oleh segelintir orang. Ya. Dari hulu ke hilir. Feodal ya. Feodal. Jadi maksudnya hulu ke hilir itu tidak ada orang lain ikut terlibat. Nah, misalkan kakeknya punya pabrik mobil, ini hmm. punya spare part, keluarga aja. <laughs> Nah, yang diharamkan oleh agama. Oke. Okay. Profesor sayang nah. sekali waktunya habis padahal oh, ya. konsep dari uh, surah Al-Balad ini baru sampai pada Fakkur Qabah ya. Oke, kita lanjutkan nanti. Nanti insyaallah. Terima kasih Prof atas ya. semua yang sudah diuraikan dan insya Allah kita ketemu lagi. Pemirsa dimanapun Anda luar biasa perjumpaan hari ini tentunya banyak hasil ataupun banyak manfaat yang bisa kita petik. Salah satunya mungkin adalah uh, koreksi untuk kita semua sebagai statusnya sebagai seorang khalifah di bumi ini. Apakah betul-betul kita sudah menjalankan konsep Al-Quran dalam bumi ini karena Allah memberikan begitu banyak hamparan di bumi ini sebuah nikmat, karunia dan kenikmatan gitu. Tetapi kita sebagai khalifah belum bisa memanfaatkannya atau belum bisa memegang memegang amanah dari Allah itu dengan baik, maka pada akhirnya kesejahteraan jauh dari hidup kita. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita kembali flashback, membaca kembali ayat Al-Qur'an dan seimbangkan dengan kehidupan kita sehari-hari apakah kekhalifahan yang kita sandang hari ini dan selanjutnya sudah betul-betul menjadi uh, budaya buat kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala silap. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.